Periwayatan hadis secara makna Periwayatan hadis secara makna adalah penukilan hadis dengan lafad lain dan bukan dengan lafad yang tercantum pada riwayat hadis tersebut. Hukum periwayatan hadis secara makna tidak diperbolehkan kecuali jika memenuhi tiga syarat berikut. Yang ke satu, periwayatan secara makna dilakukan oleh orang yang mengetahui makna hadis ditinjau dari sudut pandang bahasa dan ia juga mengetahui maksud hadis. Yang kedua, orang tersebut dalam keadaan darurat karena perawi lupa lafaz hadis yang dimaksud. Akan tetapi ia ingat akan maknanya. <clears throat> Apabila ia mengingat lafadznya maka ia tidak diperkenankan merubah lafadz hadis tersebut kecuali ada kepentingan mendesak yang memaksanya untuk memahamkan sang pendengar dengan ungkapannya. Yang ketiga, lafat hadis yang dimaksud bukanlah lafat yang dijadikan sebagai peribadatan, seperti lafat-lafat zikir dan sejenisnya. <coughs> Apabila seorang meriwayatkan hadis secara makna, maka hendaknya ia menggunakan lafat yang mengisyaratkan hal tersebut, seperti mengucapkan au kama atau sebagaimana yang beliau katakan di akhir hadis atau ungkapan sejenis. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Anas radhiyallahu anhu tentang kisah seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid. Dia berkata, "Tuma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya lidzikrillah azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an au kama qala sallallahu alaihi wasallam Demikian pula sebagaimana terdapat dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam yakni ketika dia berbicara dalam sholat karena tidak tahu bahwa berbicara dalam sholat telah dilarang. Maka setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Inna hadhi sholata la tasluhu fiha shayun min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa kiraatul Qur'an. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikitpun ada perkataan manusia di dalamnya Sesungguhnya ucapan di dalamnya hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.